السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia bumi sholawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian malam ini ditandai turunnya hujan satu hari penuh. Mudah-mudahan hujan yang hadir di malam yang penuh berkah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa sing susah Kula dongaaken enggal-enggal dipun akan kali Allah. Sing sakit kula no enggal-enggal nemu tombol, Sing uli pisoro, awak loro-loron rejeki seret utang akeh omah durung duwe patus dipun dahar mawon kangelan kula dongaaken enggal-enggal dipun jembaraken kali Allah. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa salim ala sayyidi ومولانا محمد أداد ما في علم الله صلاة تائمة بدار صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في علمه الله صلاة دائمة بدوام ملك الله طاب أتي إقلي ما Maca Quran angan-angan Salat wangi lakonan Kaping telu angkang soleh Kaping babat ikut ingkang luwih kaping lima dikir wangi lamun salah sijine sapa bisa ngelah akan insya Allah Gusti Allah ngijabai Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, sehat selalu. Kajian malam ini bertema cukup menarik kesehatan dan makanan. Pas malam ini Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu susah, berarti engkau seorang mukmin. Allahumma ala Muhammad. Nek perbuatan saya panjenengan niku no panjenengan bahagia. lan kelampan awon panjenengan dadosaken susah. Berarti panjenengan menika tiyang mukmin. Duk majelis ngene kok atine ayem. Tapi duk majelis sing kaya ngene kok obah. Iku sing gak beres duduk bokongi. Tiga ngaji dorong sepuluh menit oh Kukur-kukur. Iku sing gak beres bukan jalan belakangnya. Hatinya dalam kondisi sakit. Understand? Bisa dilanjut. Orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalu sebagai mimpi yang indah dan masa depan penuh harapan. Optimis, napa? Bergerak maju bukan bergerak mundur. Jadat Manusia laksana bulan tatkala terbitnya. Kecil lalu membesar dengan seksama terus berkembang hingga sempurna, lalu berkurang dan tenggelam sirna. Stop. Nutut nulise. Lah sekolah opo sampean ben, Pak? Manusia laksana bulan tatkala terbitnya. bulan niku nek terbit kecil apa besar? Kecil. Luwe cilik timbangi alise rondo. Mulai gak cok uang bisa rukyatul hilal. Di awal terbitnya. Saking cilik. E. Sering saya katakan bahwa hisab itu penunjang rukyat. Bila tidak mengerti ilmu hisab sulit bisa ru'yatul hilal itu. Saking harus tahu ketinggiannya berapa derajat, posisinya di mana lamanya insya Allah terbit bisa dilihat berapa menit. Manusia juga begitu. Boten lahir sak sama ini mau kedepan Kecil. Proses. Kau ono menusul lain mau belayu, mulo iso futsal lu gak ono. Kecil lalu membesar dengan seksama. Terus berkembang hingga sempurna lalu berkurang dan tenggelam sirna. Berdasarkan penelitian ini. Ikatan Dokter Indonesia. Umure wong Indonesia rata-rata limo sampai swidak. Nek bisa sakmene bonus bisa. Rata-rata umure wong Indonesia limo sampai swidak. Mulai sing wis kepala empat tuh jadi kakek pola. Sudah banyak utusan yang datang, mata berkurang ketajamannya. Kekuatan berkurang. Geger boleh bung. Sing nekok sapa mau bungkul. Itu semuanya merupakan nasihat bagi kita semua untuk cerdas memaknai dan mengambil pelajaran darinya. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak. Bisa dilanjut? Di dalam Al-Qur'an kata as-sam'a disebut sebanyak 185 kali. Sedangkan kata al-basar penglihatan disebutkan sebanyak 148 kali. Menariknya penyebutan kata pendengaran selalu mendahului kata penglihatan. Di semua ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Jadi kata penglihatan di dalam Al-Quran rata-rata lebih mendahului daripada kata penglihatan. Saya ulangi. Kata pendengaran lebih dahulu disebut daripada kata penglihatan. mengenai hal tersebut. Ilmu pengetahuan telah membuktikan kemujizatan Al-Quran. Ternyata sistem pendengaran manusia terbentuk lebih dahulu dibandingkan sistem penglihatan saat masih janin. Sungguh selalu ada makna di setiap firman Allah. berdasarkan sebuah riset. Kenapa Pak? Berdasarkan sebuah penelitian bahwa dari segi fisiologi, oh apa fisiologi? Gue sama takon anak di sekolah-sekolah. Fisiologi adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Berdasarkan sebuah riset, berdasarkan sebuah penelitian, dari segi fisiologi dan anatomi, satu saraf penglihatan terdiri atas lebih dari satu juta serabut saraf. Nggak tak terangin aja mencicil syukur nang Allah zaman. Saya ulangi. Berdasarkan sebuah riset bahwa dari segi fisiologi dan anatomi. Satu saraf penglihatan terdiri atas lebih dari satu juta serabut saraf. Halus napa mboten, Pak? Hati ono saraf, ono serabut. Sedangkan satu saraf pendengaran hanya terdiri dari tiga puluh ribu serabut saraf. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa Al-Qur'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul wonten Al-Qur'an. Sing ngerti bahasa Indonesia tak carane Jawa. Walaupun kula di SMS i wong Gus ngajine aja kecara Jawa apa Gus. Iki nek aku bahasa Indonesia sing teko mrene lho lola. Sebab sing ngikuti kajian iki wong Jakarta, Semarang, Kalimantan. Ngiki kesulitan kula. Luwe-luwe nek cara Jawa tok sing kanca-kanca Madura ya gak ngerti apa iku. Pak wonten Al-Qur'an kata as-sam'a sing artine pendengaran eh eh Lho ah, disebut sebanyak satu ping satu suang bulu lima Satu delapan lima. Wong Jawa ngarani satu suang bolu Sama hitung tuh memelekan. Mengatasi gak ngitung duit ayo Sing dihitung ya duit karo. Coba ngitung kata asam atau surat Al-Baqarah sampai an Nek adik lebih teko iki sampean tak kai mercy kok lho. Ping piro, Pak? Nek kurang berarti sampean salah ngitunge. Kira-kira sampean kecil kobra ngitung ini. Nek mboten kiai mboten kobra, Pak. Saestu. Lalar kawin ning ngitung. wonten Al-Qur'an kata as-sam'a ingkang artosipun pendengaran disebut kaping 180 sedangkan kata al-basar sing artine penglihatan disebut sebanyak 100 petang puluh wolu ping 100 petang bolo menariknya penyebutan kata pendengaran gila gila ya gila iku rata-rata luwe didilikno daripada kata penglihatan di semua ayat yang membahas tentang penciptaan manusia Mengenai hal ini, ilmu pengetahuan telah membuktikan kemujizatan Al-Quran. Benar-benar Al-Quran ini mujizat. Apa? Ternyata sistem pendengaran manusia terbentuk lebih dahulu dibandingkan sistem penglihatan. Saat masih janin. Pak, Pak. Sungguh selalu ada makna di setiap dawipun Allah. Sungguh telah selalu ada makna di setiap firman Allah. Berdasarkan sebuah riset bahwa dari segi fisiologi dan anatomi, satu saraf penglihatan terdiri atas lep lebih dari satu juta serabut saraf. Sedangkan satu saraf pendengaran hanya terdiri atas 30 ribu serabut saraf. Diterang nuan ini. Mulai meripati jut ke maksiat Oh Ana denda iku. mana? Nek mboten mendung cuaca terang niku Pak. Bintang yang di sana itu bisa dilihat dengan mata kita. Ngene apa mboten? Umpama pabrik sentolop sak donya, kok nggih. Dironce dadi situ. Pabrik baterai sak donya dilompono, dilebokno sekolah. Wong sak donya kerja bakti kok ngangkat bahan gencin tolop ini kok. Boten mampu nembus. sana, ya. pasti kalah kali niki. Pak. Meripat itu nek sering gendelok mushab. Insya Allah tajam. Kira-kira meripat sampai memang sampai sampean gendelok Quran pirang jam. Gak belas kau ah. Opo ijak dilungkason. Delok HP ae. Ayo ki, delok niki iki lho disentrong ngene nek mlipati mboten kuat mboten ketinggalan sampean. Jadi melipat ku sering sing sering ginatap Al-Qur'an. Insyaallah awet. Amin ingatan, pikiran, konsentrasi nek sering nggih maca Quran, gak ono pekun, masih umurin ndukure 100 gak pekun. Tapi nek sing delok komik enten ono 48 pekun. Saiki wong pekun ngoyo duduk nggone, jedinge wong duyuhi. Iki bahasa-bahasa tinggi. Ngerti ya kon? Lawa ngoyo salah tempat. Wis duwe jeding bersih golek jeding sing rusuh. Kintup kula jengking. Mulai saya ana virus HIV. Sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga sing gak salah, gak dosa, kena virus iki, polai sing lanang gelek jajan metu. Bahasa Inggrisnya nyonyo. Terus mulai insyaallah kumpul karo bojone. Bojone wong api, ahli bata, ahli istighosa, ahli manakib kena virus iki, polai sing lanang Uang nek kena virus iki pak, angka kematiannya bisa dihitung. Gak usah no dokter ahli ini tak ceklena diet tok Kurang seminggu nih. Pak. kirangan ngaji, rendeng-rendeng kok nemu ayat ini. Penyebutan kata pendengaran selalu mendahului kata penglihatan. Di semua ayat yang membahas tentang penciptaan manu, golek nih anak sing kualik situ sampe tak kaya dia alpatil. Saya Sampe tak kono wong sing ngapal apal Al-Qur'an. Mesti kata pendengaran lebih dahulu daripada penglihatan. Diteliti-diteliti ketemu. Ternyata sistem pendengaran manusia terbentuk lebih dahulu dibandingkan sistem penglihatan saat masih janin. Sungguh selalu ada makna di setiap firman Allah berdasarkan sebuah riset bahwa dari segi fisiologi dan anatomi satu saraf penglihatan terdiri atas lebih dari satu juta serabut saraf. Sedangkan satu saraf pendengaran hanya terdiri atas 30 ribu serabut saraf. Diterangkan ini. Pak. Monggo maca hamdalah ping telu ya. Supaya kula kali panjenengan pendengarane, penglihatane dikai ningali lan ngrungono hal-hal yang positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. nek sing dirungono api, sing didelok api. Gelombangi atine ki yo apik, Pak. Kira-kira gelombangi ati kula kali sampeyan iki masyaallah kemresek napa mboten? Pak. Nek sampeyan nyetel radio kok gelombangi kemresek, siji gelombang ana ludrukane, ana kroncongi, ana bene. Nek dirungokno ta gak? ana wong atine kemresek. Kaget, kaget. Ana tanggane bangun omah kemresek. Ana tanggane umroh loro ati. Dhuwit gak beres iku. Sing kan untune lho iku. Oh, gelombangnya. Ketika disetel <laughs> radio nek disetel kemres karena radio sing ngeri kumpulan itu numpang numpang itu ya Allah kamu kemanfaat manfaat. Lentang sing langit langit didelok lu tembus. Pak. ini susunan sarapi kok niku. Saman gelemat moto saman diculik situ diurupi 10 miliar. Tuh. Pak. Kayak motor Alphard 5. Pabrik telu terus motor sama ini dicungkil, <laughs> Purun. Monggo ngaji dalu niki bareng kula ya. Ditata atine cek oleh ilmu sing manfaat gelombangi cek gak cek tenang ayem optimis bisa menikmati dan mensyukuri apa yang ia miliki Kewandel alhamdulillah kepethuk orang muni alhamdulillah dicelatu sing wedok alhamdulillah deh jarine ya pirang-pirang wong nek bojone nyengit itu biasa sing lanang derajat kiyangan. Yo tak nyengitane jan. sing wedok salah terima, ya iku ngomong nek sampean kepengin mandi, aku kudu nyengit. Oh. Wong wedok yo diperiksakno iku. Bisa dilanjut. Meripat samen saya ketingali, Nikmat. Kuping sampean sak no. Ayo sing didelok sing api, sing dirungokno sing apik, gelombange cek. Nono uang rumpi kok ngerasa ngerasa nih uang. Samen stop apa sampeyan wangi? ngono ngomong ngalor ngidul sampean kok nimbrung nyetop apa ngewangi oh iku pertanda gelombangnya ke Pon. Bisa dilanjut. Niki materi luar biasa loh. Sampean kutuk cerdas loh. Sering saya sampaikan di mana-mana dalam ceramah, seminar, dialog saya katakan, jadikanlah makananmu sebagai obat. Jika tidak kamu akan memakan obat. Sampai tak no, tadi santri sing sehat tanpa minum obat. Ono wong sak obat ae Besok, wis ngombe bintang tujuh. Mari pedhok botrek. Rambutnya dicethut ya. Ngoyang ngoyo. Ayo golek tombol ngaji dalu iki. Jadikanlah makananmu sebagai jika tidak kamu akan meminum Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa malu saliha inni bima ta'maluna alim. Sadaqallahul Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Stop. Allah subhanahu wa ta'ala merintah dumateng para rasul dahar barang ingkang sai-sai ai al halal lebih didahulukan daripada memerintah amal soleh. Saya ulangi. Allah memerintah kepada para rasul untuk makan yang halal lebih didahulukan daripada perintah amal ini menunjukkan bahwa apa yang dimakan oleh seseorang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan dominan terhadap perilaku, sikap mental, dan kepribadian seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek sing ngrungokno wong cerdas iso ilmu. Gusti Allah merintah marang para rasul dahar barang halal luwe didilikno daripada perintah amal soleh. Menika ndedaken apa sing dipangan wong iku mempengaruhi kelakuan wong. Paham napa mboten? Nek kepingin dadi wong sing apik, sing dipangan kudu api. Bisa niki niki. Apa sing gak dipangan wong saiki? Aspal. Iya nek sak sendok pahit. Aspal iku nek sak sendok pahit. Tapi nek sewu drum ya lek. Betoneser. Uh. Oh, oh. Insyaallah nek siji 10 cm ya keleleken. <laughs> Insyaallah tapi nek satu kontainer ya lek. Sing hati-hati sampean mbok menolong-nolongo. Sampean mlebu daerah Sragen. Solo, Ngawi, sing jenengi sate asu, iku pun dengan si Dorjo sate wedus, saking kei, paham nopo boten? Teknik dudu sate asu boten, sate RW, dudu rukun warga asu iku. Pak. Umurnya berbuah, umurnya dicocok. Apa sing dipangan wong, iku hubungan karo kelakuane wong. Nek sing dipangan halal, insya Allah lakune, Pak. Ba. Allah memerintahkan kepada para nabi supaya memakan rezeki yang halal dan baik. Dan tidak dibolehkan memakan harta yang haram. Selalu mengerjakan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Para nabi itulah orang pertama yang harus mematuhi perintah Allah. Karena mereka akan menjadi teladan bagi umat di mana mereka diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Perintah ini walaupun hanya ditujukan kepada para nabi, tetapi juga berlaku terhadap umat mereka tanpa terkecuali. Al-khitabulin nabi khitabun li ummati. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Nabi itu menjadi panutan bagi umatnya, kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan untuk para Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tak anak rezeki ini kalah. Setengah tondone wong sing diselamat nombe Allah. Digampang nong golek rezeki sing halal. rezeki ini halal. Oh, iku wong sing no iku dibimbing Mbak Allah. Nek duwe kepingin kekarepan golek rezeki sing gak bener, dikai gagal. Oh, setengah wong iki dibimbing. Diselametno no, Allah. Amin. beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh An Abi Hurairah radhiyallahu an kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayuhan nas innallaha tayyibun layak balu illa tayyibah Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin Rawahu Muslim. Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana menyuruh para rasul rawahu Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. berangkat dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadat. Dipadukan dengan satu hadis ini banyak sekali pelajaran berharga yang dapat diambil. Jelas ini ini ngaji ini gak paham banyak nih ya wis Pak. Berangkat saking dawi Allah surat apa? Ayatnya, e? Sakit siji no karo dawe Kanjeng Nabi ayuhan nas allah tayyibun layak balu illa tayyibah wa allah amarul mu'minin bima amara bihil mursalin rawahu Muslim satu ayat satu hadis pelajaran yang dapat diambil Kula dudune loro ae, kemampuane wong awam mek loro, telu bengong ya. Esuk sore, padang peteng. Lah ngene wong-wong iku. Duku rendek, ngono to. Ayu ae. Lanang wedok, sugih melarat, iso niteni mek loro to. Kuwate tak jekono loro. -loro. dari satu ayat dan satu hadis ini dapat diambil pelajaran yang sangat berharga bahwa apa yang dimakan oleh seseorang berpengaruh terhadap tingkah laku. Li opo sing dipangan wong iku mengaruhi nang tingkah Eh. Nek kepingin tingkah lakune bagus, panganane kudu Iku lho mbok menawa sampeyan duwe anak kok nguangel dididik mbok menawa ya. Diondokno duruk ngaji mbau lete ocal oh, lucul. Aja dikepui bukan jalan keluar. Sampeyan kudu muhasabah Sampean kudu mawas diri. Mbok menawa bensine niku gak cocok. Sepeda montore bensine salah mogok napa mlaku? Ono sepeda motor nyar Honda cek geres teko dealer. Geres. Diisi dawet. Kira-kira di starter bal-balik urip ta macet. Lembok menu anak zaman dididik bagus kok Oh jadi digepuki zaman kudu kenapa awake. Mbok menawa sing sampean gawe, sang sampean sangokno barang-barang sing gak bener. Sehingga buntui kabel nih, Buntui kabel semangate. Dikon balik nang pondok alasan ono gegere ngantuk. Oh, insya Allah bensin ini nggak cocok. Saya ringkes jawi ayuan nas Inna Allah thayyiban layak balu illa thayyiba. Wa Inna Allah amarul mu'minin bima amarobihil mursalin. Rawah Muslim. yang tak dongan rezekine halal. Sing dipangan halal supaya menjadi kekuatan positif positif mengeluarkan aura aura positif cok uang sing delok seneng dan simpati polai aurae positif sing nama loro ditutun no. opo sing dipangan wong itu mempengaruhi kemakbulan doa yang dipanjatkan Sampai kepin didungo mandi. itu untuk halal. Panganan itu untuk halal. Ana sih dipangan itu riba. Bijuke jalan terus. Togel. Sekarang ada togel. Ska ono tutup. Nono tokel-tokel dibantal dhewe karo wong. Ono iku. Sing nomor loro apa yang dimakan oleh seseorang mempengaruhi kemakbulan doa yang dipanjatkan. Nek sing dipangan halal, oh dongoe jos bebas hambatan. Top mar? Sebab makanan haram itu penghalang doa ida tiga makbul. Jelas ya? Masya Allah. Sama tak ceritanya sekapat-sekapat sing dongane mandi mandil kata tak ceritanya uang uang sing ide-ide. sekelas beliau al arabila al makfura kiai haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan Mbah Hamid Pasuruan ini ku nek ndonga mauan ana wong masalah gambare nggih gak pecaci nek gawe jas mesti benike mlese nek ndonga mandi ono, mbadul Sinten? Badul biyen nek teng mriki mesti bojo kula. Mesti nek benekno jas iku mlese. Sing benik ndukur didelen nduk bolongan iso ya tak benakno. No bagus. Mlese, Mbak. Ngerti ya benik buang sing wani mbak turu kula nggih badul niku. Dadi kula nek turu buka lawang mulut payo si kerauntel. Coba sama nanti tiron-tiron ini batin tak banting. <laughs> Pak. Sampeyan tak no dongae mandi. Wong mukmin niku dongae mesti diterima, gak ono gak diterima. Cuma ada tiga tingkatan. Ono sing langsung dijabahi. Ono sing ditunda. Ono sebagai tabungan akhirat. Tapi nek ndelok sampean iki wong-wong hebat-hebat wis dungane gak mandi-mandi. Wong nih ketemu lho akhirat kabeh meneh-meneh termasuk sing kumpul iki. Wis tak dongakno iso tuku alpat telu kok gak kasil. Mene-mene alpate do akhirat. Ono sing donga iku dikontan, ono sing donga ditanggono dan ada sebagai tabungan untuk diadem. adem, tak kayak keterangan ini adem. Ojo jaluk jajan pasar. Ya Allah, jipang ya Allah. Kurang cerdas. Jauh sing gede-gede, jauh khusnul khotimah ya. Jauh selamat iman, selamat agama, selamat anak putu, lah ngoten nggih. jaluk lali selamat negara iki. udan-udan nai, Aku wate kasih situ ojo dipedhot iki. Kula njuk sumbangan wawasan suratul Fatihah sampean toto ya. Pikirane lan nanti sampean toto. Ditujukan kepada umat Islam Palestina. Mudah-mudahan diberi kekuatan, keselamatan dan kemenangan menghadapi Yahudi Israel dan sekutu-sekutunya. Allah hadiniya al-Fatihah. Hon, ngene iki demo kula, pun tutuk mriku pun. Pak. Loro ya. Siji, apa sing dipangan wong iku berpengaruh karo tilang kalakune wong. Sing nomor loro, apa sing dipangan wong ana pengaruhne tentang makbul gak makbule dongane wong iku. Nek sing dipangan halal, dongae makbul. Nek sing dipangan haram dongane ditolak. Paham napa mboten? Ya Allah, sekelas Mbak Mustafa Leko. Sekelas Mbak Kasan Sepung Genggong. Sekelas Mbak Tohir Bungkuk. Singosari Malang. Unek ndungo ya Allah. Gus Ud. Tembus Begitu juga apa yang dimakan seseorang ada hubungannya dengan kemakbulan doa yang dipanjatkan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah. Dan kalian harus yakin adanya ijabah. Ijabah jawaban dari Allah. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang berhati lalai. Rawahu Tirmidzi. Pak, jadi doa tidak dikabulkan karena adanya penghalang. Jadi doa itu tidak dikabulkan. Pola Pola ada penghalang. Di antara penghalang doa adalah makanan haram. Dosa dan melakukan hal-hal yang telah dilarang Allah. Tidak terkabulnya suatu doa dikarenakan ada penghalang kuat yang menghalangi kemakbulan doa tersebut. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada orang yang berada dalam perjalanan yang panjang sehingga rambutnya kusut dan kelabu. Dari wong Jawa kulu kulu kuwu kuwu. Nek sampean kamus, kulu-kulu gak ono. Orang tersebut menengadakan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan dalam tubuhnya terdapat zat-zat yang haram. Mana mungkin orang seperti itu doanya dikabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah, teman tulis ah. Kesehatan dan kecukupan. minta tak teman sehat. Loro sama tak cukup. Yo sehat, yo cukup. Besok mangan bentino. omahe standar. Anak putune sok sekolah. Lah ngoten to? Tak dongakno man tak kei bonus, sampean tak dongakno sae ditunggu dhuwit. Amin. nek ngaji ngene sangu 10 juta, 10 juta, 10 juta. Wis gak akeh-akeh sing dilebono kaleng sak juta. Ya. sampean sak pengajian kok ngleboni kaleng sak juta tadi wali dadak sampean Pak. Lu serius kula. Wali nih niku kelakuan niku belanjakno sebagian rezeki sing dimiliki dibalekno nang dalane niku abot. Kula niki duwe santri wis poso 40 tahun, Pak. Sembayang dalu ya pedel. Tapi nek tak janak warung, mesti nek wae bayar mlebu toilet deh. Uh, mek wiritan. Kelak sebahan wiritan ngene tak dihalnya Inggris sih. Terus no, tak tinggal. Nah, itu nek tak jarang warung mesti nek wayahe bayar mlebu akhirnya wis kata kumpuli Pak rawet teh soro kumpul wong medit ya Oh, winter. Engko nek wis mari dibayar apen kokon-kokon sak. Wis mari, wis nek dibayar kuwi tapi Muga-muga sampean gak dadi ngono ya. Sing dadi pelayan tak dungan dadi jerakan. Amin. Lha piye ngene to? Kula niki saiki nulis buku, insyaallah kiat mendorong seseorang pelayan menjadi jerakan. Muka-muka santri udah jerakan kabeh. Bujrakan dokasin asin. Mbok kerupuk, pokoknya dadi jerakan. Lebih baik Allah kecil menjadi kepala daripada besar menjadi ekor. Pak, dengar bahasaku. Kecil menjadi besar menjadi ekor. Apa Amin pilih wede tapi buntutnya gajah. Uta buntut kebo ya puala balik jibrat dok Pak. Ah, luar biasa. Alangkah jarangnya kita memikirkan apa yang kita miliki. Dan alangkah seringnya kita memikirkan apa yang tidak kita Rata-rata wong saiki sing dipikiri sing gak di, sing gak diduweni. Sing diduweni wis gak diramut belas. Wis duwe bojo ngelirik Pocone, wong. Mbak ditelok. Wis duwe omah ngelirik Omah, wong. Hmm. Terus serbanku nyar dilerik. <laughs> bahan seringin ndelek. Iki nek tak dudono regane <laughs> Nopo kok digawe adem-adem. Perasaanmu kaya-kayaan gak adem. Apa dalu iki kok Gusali gawe insyaallah klambireng berdasarkan penelitian ireng itu kuat untuk menangkal dingin atau panas. Lalu ngadem-adem klambi putih tipis, ya masuk angin. Telon. Gitu ono iki. Jas maneh. Sampai ini sing pidato itu ngereges. Delok ya kedip-kedip. Pak. Alangkah jarangnya kita memikirkan apa yang kita miliki dan alangkah seringnya kita memikirkan apa yang tidak kita merupakan suatu kebodohan jika kita memandang harta sebagai tujuan utama. Bekerja keras menumpuknya hingga kita tak memedulikan kesehatan. Nyambut kaya kerja. Sampai awak gak diramut terus jatuh sakit. Ono tak ono? Petang puluh tahun nyambut gawe gak dinikmati bareng wis umur gak loro Sego rumah sakit duit entek digawe tombo. Ana tak kau ana? Nyokong masjid gak tahu. Bantu pondok gak tahu. Zakat enggak. Dilompok, nebar ngelompok, uh, penyakit teko. Sing wedok sapa putih tiga. Tuku obat. Nek wis donyane entek wonge. pompong sampean durung matek ya. <laughs> sampean nikmati sampean syukur rezeki iku sampean belanjakno dalan-dalan sing positif ya. Nek ngaji menirene nggo dhuwit pira? 10 juta. Sing sangang juta digo mule, sing sak juta dilebokno. Krungu ini sing wedok aja nganut, Pak. Wis jadi ngaji-ngajian Pak, aja nganut Pak. Sampeyan tak ulangi cek. Top pun lho Pak. Sing pinter sampeyan nerjemahno omong kula niki. Mancing iku nek pakani upo, paling banter oleh gatul. Insya Allah gak digondol karo gadul mok dididili dil. tapi nek pakane masyaallah wak Banteng, pan. Sing gondol ya luwih gedhe timbang bandeng. Gini mboten? Wingi kon wong Singosari, kula wekel jane. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Insyaallah iki susah kula iki. Napa? sepeda kali, ical setunggal. wes, sing situ wes, dolen pisane wis. Insyaallah, sokong nang masjid insya Allah kok ganti motor. lu, mau yai. Lho, kon kan percaya yo, ya, lakonnya gak percaya wis golek kiai liya. kirakan kula boten ngene. Wis ta wis dolen dak payune wis wis dolen dak payune wis kok seprapate wis kekno. Ku awakmu digenti monton ya Allah. Wis kadek ngarang kula ngomong ngono iku. Wingi minggu rene jalan tembus sih sak kopi. Oh, nak wong dodol mangongkon kula. ana wong tuku omah ngongkon kula tembus sak kopi komisine dobel rupa montor Pak Marono ngene napa iki perintah malih ka ono <laughs> Kae pancen gimana iya didongane tuku traktor aga <laughs> Sampeyan mangguru tembus sak kopi kaget ya ana wong ngongkon tuku omah ngongkon wong iku ana wong dodol omah ngongkon wong iku objeke padha omah sing didol iku kon tuku palak pak masyaallah Moga-moga sampean oleh rezeki sing jekel-jekel. Nanti kayak keterangan ku amin-amin tok. Eh. Wah serem ngajin mangyai. Lakonono pak. Ya belajar teko cilik lah nek sak juta ya apa ya 5000. Panjene nek nek gondol nek pancinge cilik, nek pakane cilik, ya oleh ya. Lah tak terangno ngene aja kondo sarjana iku nomu dibantah kula. Ya sidontek, Dik. Iya <laughs> wes. Wong rezeki kono sing ngatur, Pak. Rezeki kono sing ngatur. Sampeyan delok ana pasar malam wong dodol sakmu nang kowe lho. Mesti tak teliti. Iku lho kabeh payu. Kadang-kadang sing didol barang-barang sing gak ya Allah, masuk akal. Niki nek gak udan kan ono sebelah kono wong dodol katok. Kula mikir, apa kathok santri kuwi bendina bedah. Ndek sebelah lho, kirangan nek udan-udan saestu. Masyaallah. Padahal nurut teori prinsip ekonomi, kalau tidak ada konsumen, tidak ada produsen. Nek gak ana wong butuh iku gak dodol iku lha ngoten Mikir aku mosok kene wong-wong bendina pedak. Lawaris ya yawane. Tak takon ya pajeng gak masyaallah alhamdulillah yai kula barokah senenan niku lawaris. Iku mono dicakar kucing. <laughs> ya Allah. Serius. Coba aku naik terang. Wong dodol bakso niku pira? Kupang cecek mie. Ya Allah. Iku wis dibagi deh. Dibagi ya Allah. Mulai zaman gak usah mamang, gak usah khawatir lah. Dicukupi, dicukupi zaman. Lu podo ngaji ning ngene lho, nangkepi gak podo. Ngono sing kadung pikirane, wah aku wis gak nganut didontek. <laughs> Yo ya tambah mun ni kok. Tambah mun. Grape gak mau, gak ngaji ket piyen gak mau, gak pengen gak cerdas. Kasih tadi dadi jerakan sampean, tadi boro terus sampean. Wis tak non tadi jerakan. Jiwa sing gede, pikiran sing gedhe. Banyak orang Masya Allah sibuk kerja melulu tidak mempedulikan kesehatannya. Nek wis donyane ngelompok penyakit teko, donyane tek dikitombo tok. ono tak gak ono? Ngomong ngene, Ustaz Gus, masih kuah bentek pokok awak waras, Gus. Dania biyen sugene sehati sok manfaatno. Ono bangunan masjid turun, pengajian turun. Kira-kira awak ya seger waras, donyane ya berkembang. gini betul? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh Haddasana Marwan ibn Muawiyah Haddasana Abdul Rahman Abi Sumaila al-Ansari An Salamat Ubaidillah ibn Miksanin al-Khutmi An Abi wa kanat law syukbaqal Kala alaihi wasallam Man asbaka aminan fi sirbi Mu'afan fi jasadi Indaukutu yaumi Faka'annama khizat lahud dunya Rawahu Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari sehat jiwanya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya. Sampai tak dungano tiga rezeki telui. Siji sehat jiwanya. Lurus sehat badannya telu punya makanan untuk hari itu. Monggo kula kali sampean mikir sing jernih ya. Sing cerdas jernih. Ana wong duwe donya bleber, melabar saking kae. Bahasa wong saiki kong lumrat pangkati dukur montore akeh sawahe akeh tambake akeh Toh ia akan tidur di satu ranjang dan hanya makan paling banyak tiga kali sehari. Kula durung mau ana wong mangan sedina pengi sepuluh iku durung ana. Sedina man pengi sepuluh kan. Oh tutup uang. <laughs> sak soge ne wong paling banter tidurnya satu ranjang, satu hari makan tiga Mari kita bandingkan. Apa bedanya ia dengan kuli bangunan? Dengan pencari rumput di sawah, wong arit, karo pencari rumput di sawah, wong bisa jadi kuli bangunan dan orang ngarit lebih nyenyak tidurnya dan bisa menikmati makanan daripada para konglomerat. Daripada para pejabat tinggi negara yang memiliki kekayaan melimpah ruah. Percaya napa mboten? Apa mana pejabat itu dibebes KPK? Dirombi apa mbak ini, Ada dituntun padahal iku dicolok ya belum ayu, Pak. <laughs> dituntun ini bang, Masya Allah. Iku mau lari cepat 17 Agustus juara. Iku. Pak. Wong sugih donyane pangkat Pangkate dukun. Ya turu di atas satu ranjang. Paling banyak makan satu hari tiga Siji banding no karo kuli bangunan, banding no karo wong arit. Boleh jadi kuli bangunan wong arit tidurnya lebih nyenyak, makannya lebih enak. Pola gak kakek pikiran, percaya no betul? Bar sering makannya gak ada ngitung ya. insyaallah Allah. Kata asam awal basoro nduk Quran piro gak ngitung ngitung. Lagi yai ngitung hari. Dihitung dalu-dalu. Kapan turunnya ya? Pak. Pak. Seorang dokter berkata, Rungono nggih? Empat dari lima pasien yang <laughs> saya tangani, empat dari lima pasien yang datang di rumah sakit ternyata tidak semata-mata disebabkan gangguan fisik. Tetapi juga oleh rasa takut, cemas, emosi berlebihan, kehilangan kendali, dan tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. di onok dokter ngomong rata untuk pasien sing teko ini gak krono penyakit fisik tok. Sing akeh dari satu disebabkan insyaallah rasa takut berlebihan. Takut masa depan, takut bojo meteng mana, takut dimutasi. Takut gunung belet. Takut gempa bumi, macam-macam. Polae gak tahu maca la haula wala quwata illa billahil aliyil wati. Gak kenal bismillahilladzi la yadurru ma'asmi misai fil ardi wala bis sama wa huwa alim. Cemas. Emosi ngamuk. Kehilangan kendali wis kendali wis tidak mampu berhubungan dengan sesama. Curiga mbak uang. Sungguh beruntung dan bagi seseorang yang dikaruniai Allah tiga hal. Sama tak tunggana satu sehat jiwanya. Dua sehat badannya. Tiga memiliki makanan untuk hari itu. jaga nasi yang dipangan. Jika tiga hal itu ada pada diri seseorang, maka seakan-akan ia memiliki dunia sei. Nah, tak terang di situ-situ, muka-muka barokah. Sehat jiwanya. Banyak orang sering mengalami sulit konsentrasi. Sulit tidur, bersikap siaga berlebihan. Motenteng kok. Kayak santai. Nafsu makan menurun. Lu Nafsu seksual menurun terhadap pasangannya. Manu itu. <laughs> ya Allah. <laughs> Ojo ngelentuk tuh. Allah, Mulai mari kaya-kaya mari disoi banyu kulkas. Emosinya gak stabil. Jika hal tersebut terjadi pada diri kita, kita harus mewaspadainya. Segera mencari obat dan jalan keluar. Sering saya katakan, bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hati Anda yang sakit, pergilah mencari kekasih-kekasih Allah. Tadi zaman gak usah golek obat kuat. Bentar nek ini tenang, hati ini tenang, Insya insya Allah. arek ini akas dhewe. Hanya didorong gizi cukup. Gini betul? gelem ngombe madu, susu, telur, jahe, ansli nang ngarep iku. Syukur-syukur sampean tak dongane rezekine akeh nek sarapan ndak rawone wadul iku ya. Sampean ngomong salam yai sekule titik empali mawon tiga. Kita geserlah cara makan kita, gak usah nasi banyak-banyak. Ikane sing akeh, seneng mangan buah, sayur. Insya Allah seger. Goa kare. Sing wedok nempel iling perangku. <laughs> Sing wedok ngomong, inilah laki-laki sejati. <laughs> Insya Allah sing lanang ngomong koko tak tertandingi. <laughs> Lah nek ngamuk pikirane kacau gelombangi kemresek, itu namanya jiwanya tidak sehat. Nek jiwa gak sehat, mesti wis awake gak iso seger waras loro. Kudanan masuk ngombe gak bener belum. teko jeding sandale keliru kurang gedhe wis wetenge kembung pluk pluk pluk pung pung pung golek balsem dik golek gondepura <laughs> ya gak iso mesra wis ambu gondepura kem-keman banget Nah, sampean tak tungan segera waras dikuatan iki. Insyaallah muga-muga dadi keterangan sing barokah. Pun pun luwe seprapat jam ngaji ini. Sampai namini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat. وسر السار بسائر الأسماء والصفات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi wasallam Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.